Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Thalathatun ada tiga golongan. La tartafi' tidak terangkat, tidak naik. Salatuhum salat mereka fawqa ru'usihim di atas kepala mereka shibran. Shibran sejengkal. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini bahwa solat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala solatnya tidak bisa menaungi dirinya masih syukur artinya solatnya masih diterima hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan masih ada naungan yang lain masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah, tapi makna yang kedua yang lebih fatal makna tidak terangkat walaupun sejengkal Solatnya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak terangkat Tidak bisa dibawa oleh malaikat Tidak cukup syarat Nauzubillah Siapakah orang itu? Yang pertama Imamun amma qawman Wahum lahu karihun Rajulun amma qawman Seseorang Amma ya ummu imamun Seseorang yang menjadi imam Bagi sekelompok qawman Qawm Seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok kaum Wahum lahu karihun Sedangkan orang itu tak suka kepada dia Imam apa yang dimaksud ni Pak Ustaz? Dalam Islam imam itu dua Yang pertama imamatun suhra imam kecil Yang kedua imamatun kubra imam besar Imam kecil imam solat Imam solat subuh kita tadi Itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil Kalau sampai imam tadi maju Lalu kemudian orang tak suka maka imam itu termasuk yang solatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Maka adakanlah survei Masjid An-Nur buat kuesioner. Apakah Anda suka dengan Ustadz Nazri? Ternyata 90% mengatakan tak suka. Maka solat Ustadz Nazri tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tapi tengok dulu alasannya. Mengapa anda tak suka? Ayatnya panjang betul. Saya maunya inna inna sama kul kul kul. Jadi makna rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang maju menjadi imam sedangkan masyarakat itu tak suka sama dia. Kenapa? Tiga sebabnya. Lifisqihi wa jahlihi wa bid'atihi. Begitu dalam syarah hadis ini dia maju orang tak suka yang pertama karena dia fasik yang kedua karena dia jahil yang ketiga karena dia pelaku bid'ah apa jahil itu Pak Ustaz jahil itu lawan daripada alim alim artinya berilmu paham dia tentang ilmu politik mengerti dia tentang ilmu agama bagaimana menguasai orang lain innallaha ya'murukum an tu'addul amanat Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil. Amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja. Itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan. Maka itu fasik. Ingat, Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat tidak ada dalil qawli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada tiga dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Siapa pemimpin? yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin. Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musola maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah. La tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun perempuan batat tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati meninggal dunia Solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tak diterima Allah Subhanahu taala. Maka di situ dijelaskan ulama marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi salatuhum tidak terangkat solatnya shibran walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik seorang istri murka kepada suami apakah itu juga bisa terjadi solat suami tidak terangkat ya siapa yang mengatakan demikian wa qala al muzhir wa kadzalikal aks Imam Al-Muzhir berkata itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya seorang istri yang marah kepada suami kenapa dia marah karena suami tak melaksanakan lima tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga sholatnya tak terangkat, sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Artinya, jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih, sudah Pak. Pakaian sudah, sudah. Tempat tinggal sudah. Pendidikan sudah. Perhatian sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan Pak Ustaz. Yang terakhir, yang ketiga. Wa akhawani mutasarimani. Akhun satu orang. Akhawani dua orang mutasarimani berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim bersaudara. Oh, yang Ustaz masuk itu bersaudara maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhi akhi. Saya manggil bapak akhi. Manggil perempuan ukti. Akhi, kita tak seibu saya tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaudara, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin lebih dari tiga hari tiga malam jangan didiamkan itu saudara dia itu kawan kita Pak Ustadz bolehkah saya mendiamkan saudara saya karena kalau saya ngobrol dengan dia dia suka menceritakan aib orang lain Tak boleh. Jadi saya ngobrol sama dia, say hello saja. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Langsung pergi. Eh, ini kabarnya anak saya sebentar aku ada pula urusan. Tapi untuk diam putus sama sekali tak boleh. La yadkhulul jannah tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim qati' rahim tak putus hubungan dengan Allah tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim makanya solatmu tak terangkat solat tahajud rajin solat duha rajin solat isyraq rajin solat awabin rajin solat witir solat sunat mutlak solat sunat tasbih solat solat solat solat solatnya banyak la tartafi fauqa ru'usihim shibran tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal kenapa bisa begitu akhawani mutasarimani dua orang yang bertikai berkelahi berkonflik ingat menghindar bukan berarti putus yang tak boleh itu putus saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz saya kalau tetap nanti sama dia banyak kekacauan-kekacauan oke okay, menghindar tapi SMS Selamat tahun baru hijrah 1438. Semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup. Mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu di lima menit Menit pertama saja yang damai Menit kedua ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu Menghindar tapi putus tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian.